آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روح الله العالمين بتراب مقدمه الفداء آه Saya harus berterima kasih kepada antum semua hadirin hadirat di majlis Al-Quran. Dan semoga uh, majlis ini dan pembahasan Allah terima diterima Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa uh, saya sekarang karena saya mohon maaf karena sudah terlambat karena sekarang saya di Masjidun Nabi dalam Masjidun Nabi dan dari sini kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita akan mulai surat At-Tin dan eh, di sini sudah selesai sholat asar karena itu sudah gelap, saya mohon maaf. Dan semoga insya Allah semua kesempatan kita, semua saat-saat kita yang menggunakan untuk pemahaman Al-Quran, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, betapa baik kita memberi hadiah majlis kita, pahala majlis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama eh, imam-imam uh, yang sudah dikebumikan di dalam kuburan baki Imam Hasan Mustafa, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Baqir, dan Imam Ja'far Sadiq. Itulah niat kita. Saya membaca secara tertib ayat-ayatnya dulu, kemudian insya Allah akan membahas tentang ayat-ayat itu. Tapi secara ringkas, karena keadaan di sini, keadaan ramai, dan insya Allah eh, signalnya internet insyaAllah eh, tetap baik. InsyaAllah sampai akhir majlis kita insyaAllah baik.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 Dan itulah surat Makkiyah. Tapi tempatnya di Al-Quran sekarang, tempat bernomor 95. Dan surah yang termasuk 8 ayat dan tentang temannya ah, semangat yakni tentang apa hari akhirat, tentang amal kita, amal solih kita, tentang akibat manusia, akibatnya bagaimana. Dan surah ini surat yang mulia di sisi Rasulullah, surat yang mulia di lisan Rasulullah. Ada di sebagian riwayat begini bahwa Man qara'aha. Barang siapa yang membaca surat At-Tin. Kemudian, A'tahullahu khislatain. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya orang yang sudah membaca surat At-Tin. Dua keutamaan. Dua sifat. Yang pertama, al-afiyah. Yang kedua, al-yaqin. Dua sifat ini dalam dunia saja. Madama fit dunia. Berarti para siapa yang membaca surat At-Tin dalam dunia yang masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya apa? Al-afiyah, al-yakin. Seterusnya dunia, fa'idha mata, kalau orang itu wafat, a'tahu Allah min al-ajr بعدد من قرأ هذه السورة siyamu yaumin. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya orang tersebut apa dengan apa jumlah yang sudah dibaca. Misalnya 10 kali sudah dibaca orang itu surat At-Tin. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala 10 puasa hari yang sudah berpuasa itu. Itulah pahalanya pada hari akhirat. Di suatu riwayat lain, Allah subhanahu apa riwayat juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membaca surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahalanya sangat-sangat banyak di sisi Tuhan. Dan orang yang membaca surat ini seperti orang yang di zaman Rasulullah bertemu dengan apa? Rasulullah. Melihat muka Rasulullah, wajah Rasulullah. Itulah pahalanya. Dan di suatu riwayat lain, barang siapa yang membaca surat at di salat wajib atau salat mustahab Allah subhanahu wa ta'ala memberinya banyak nikmat dunia akhirat dalam dunia dan surga supaya hambanya akan ridho kepada Tuhan itulah nikmat yang besar. Kita masuk di surat At-Tin. Terjemahan dulu kemudian apa? Kita masuk di apa? tafsirnya. Tapi tafsirnya yang mudah insyaallah yang sederhana insyaallah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun buah-buah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah ini yang manfaatnya banyak di kehidupan manusia, khususnya minyak zaitun itu sangat-sangat apa penting, sangat bermanfaat di kehidupan manusia. jin itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Khususnya saya di sebagian tafsir sudah membaca begini. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan satu kali kata din. Dan kali tersebut di sini. Di sini saja. Tapi tujuh kali kata zaitun. Yang apa uh, di dalam Al-Quran. Berarti tujuh kali nama zaitun, satu kali apa Eh, nama tim. Itulah asli dari filosofi khusus. Saya pernah membaca eh, karena itu kita apa melihat tujuh kali Allah Subhanahu wa taala zikir kata zaitun dan satu kali saja di surat al nahl kata in berarti wahid. Salah satu filosofinya mungkin, mungkin itulah kemungkinan. Nah, saya pernah membaca satu apa perkataan eh, apa ke eh, dokter ini bahwa kalau kita mau makan buah-buah ini eh, apa harus secara teratur berarti tujuh zaitun sama satu tinggi. Itulah bermanfaat untuk kesehatan manusia. Walaupun mungkin eh, apa betul, tapi ya pasti ber apa filosofi khusus. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman demi buah tin, demi buah zaitun. Yang selanjutnya, watur sinin. Demi tur sinin. Sinin maksudnya sina, saina itu nama sahra, nama apa uh, eh, pasir Sahara itu di antara uh, Syria dan apa uh, Palestina ada Sahara Saina. Kenapa Tura Saina? Karena Gunung Tur berada di Sahara tersebut dan uh, saya eh, kenapa Allah Subhanahu wa taala apa berbicara tentang Taurus tur saya karena gunung yang apa eh, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam apa eh, sudah mendaki dari gunung itu dan apa di atas gunung itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa Terus wahadal baladil amin. Demi balad ini, tanah ini yang amin, yang aman. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tanah ini. Tanah ini maksudnya tanah apa? Surat ini surat Makkiyah, surat yang diwahyukan Allah subhanahu wa oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas Rasulullah di kota Mekah. Maksudnya tanah ini maksudnya Mekah. Mekah yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamankan ada beberapa ayat. Saya bercontoh misalnya eh, ketika selesai bangunan bukan bangunan asli. Bangunan asli Ka'bah itu oleh Nabi Adam Nabi ada berarti inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin surat Al Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu sesungguhnya awal rumah yang sudah dibuat untuk Allah Subhanahu wa taala untuk ibadat Tuhan adalah Masjidul Haram adalah Ka'bah karena itu kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat yang ada di apa eh, bawah ayat itu maksudnya Masjidil Haram, maksud maksudnya Ka'bah itu awal bait Tapi di sejarah ada di eh, banjir Nabi Nuh sudah terhancur. Di banjir Nabi Nuh sudah terhancur rumah Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sama anakmu, sama Ismail, engkau harus melengkapi, menyempurnakan apa? meninggi nah, meninggikan apa? tingginya Ka'bah Karena itu kita membaca di surat Al-Baqarah ayat 127 begini wa isyar bukan Nabi Ibrahim membuat kata bukan meninggikan dirinya wa isyar sa'u Ibrahimul min al bait wa Ismail sama Ismail berarti Ka'bah itu sudah dibuat sebelumnya Nabi Ibrahim dan di riwayat-riwayat kita dan ayat-ayat itu yang ada di surat Al Imran maksudnya di zaman Nabi Adam ada. Oleh Nabi Adam sudah dibuat. Dan salah satu doanya ketika Nabi Ibrahim sudah selesai kerjanya dan amal Allah Subhanahu wa taala tentang Ka'bah itu sudah selesai, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Itulah doanya ayat 126 surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini. Wa isqala Ibrahimu wa isqala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai tanah yang aman. Aman. Kata keamanan maksudnya keamanan apa eh, umum keamanan untuk semua makhluk. Misalnya barang siapa yang apa memakai baju Islam masuk di haram itulah apa eh, batasannya ada tanah namanya haram. Barang siapa yang masuk di haram itu kan masjidul haram saja. Kan haram itu tempat khusus yang ada tanda-tandanya di sekitar masjidul haram. Kemudian apa orang itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian hal, sebahagian perbuatan. Seperti apa hewan-hewan uh, jiwa mereka, jiwa hewan-hewan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu harus menghormati satu hewan walaupun satu semut, walaupun satu lalat, walaupun satu apa hewan yang besar. Itulah kehormatan semua hewan. Bahkan semua pohon. Setiap orang yang muhrim, yang baju ihram, yang berbaju ihram, orang itu harus menghormati semua pohon. Itulah tanah yang aman Mungkin maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mungkin. Dan mungkin tafsir lain. Saya pernah membaca sejarah di zaman raja-raja zalim. Orang yang misalnya bermaksiat, mereka lari beberapa hari di samping Ka'bah. Untuk apa? Untuk apa aman dari pembalasan raja tersebut itulah keamanan Masjidil Haram. Itulah keamanan tanah tersebut. Itulah doa Nabi Ibrahim. Di sebagian ayat lain juga ada seperti itu. Misalnya, awalam yarau anna ja'alnahu haraman amin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya apa sebagai haram yang aman. Tempat yang terhormat dan aman. Itulah ayat lain. Tentang ayat-ayat tersebut, kita melihat empat sumpah. Kata tin, kata zaitun, kata tur, gunung. Yang keempat, sumpah dengan tanah itu. Sumpah dengan kota Mekah, negeri Mekah. Maksudnya apa dari tin dan zaitun? Ada sebagian perusahaan di antara para mufassir. Misalnya sebahagian mufassir surah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya dua buah tersebut saja. Maksudnya manfaatnya dua buah tersebut untuk manusia. Yang kedua, tafsir kedua begini bahwa sebahagian mufassir mengatakan maksudnya dua gunung gunung pertama di atasnya adalah Syria. Yang gunung kedua di atasnya adalah Palestina. Dan daerah itu dahulu namanya Syamat itu. Syamat itu banyak, banyak Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka di tanah tersebut. Berarti tanah yang suci di Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk setiap Nabi bukan Nabi kita. Bukan menurut Islam, bukan. Menurut Yahudi juga, orang-orang Yahudi juga tanah suci. Menurut orang-orang Kristen juga tanah suci. Menurut setiap agama. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan gunung-gunung tersebut. Maksudnya Sin itu gunung yang di atasnya adalah Syria, yang di atasnya adalah ah, zaitun itu, di atasnya adalah Palestina. Atau tafsir ketiga, maksudnya tim Nabi Adam, maksudnya zaitun Nabi Nuh. Dalilnya jelas, tapi uh, ringkasnya begini. Kenapa maksudnya tin karena aurat Nabi Adam pada waktu yang sudah keluar dari surga sudah dipakai oleh daun tin dan zaitun itu kenapa Nabi Nuh karena pada waktu yang banjir banyak ada di uh, apa sebagian apa teks saya sudah pernah membaca begini semua gunung di bawah air. Dan lautan itu tinggi. Nah, tapi pada waktu yang uh, Nabi Nuh di atas bahtera melihat satu apa pohon zaitun itu keluar dari air Memang hanya apa air itu darat air itu akan selesai dan azab Tuhan akan selesai dan pelan-pelan uh, apa uh, eh, bahtera Nabi Nuh mendarat atas gunung Judi. Wastawat alal Judi. Itu di surat Hud. Itulah tafsir ketiga. Tafsir keempat ada uh, eh, Tin maksudnya masjid Nabi Nuh di atas 10 kita. Dan zaitun itu mengisyaratkan Masjidul Aqsa ini. Karena zaitun itu banyak pohon zaitun di sekitar Masjidul Aqsa. Di tanah suci Palestina. Dan mungkin banyak apa pohon tin di sekitarnya Yudi. Mungkin. Itulah tafsir keempat. Tapi aslinya tafsir itu apa tafsir yang penting dua buah itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala dua tanah, dua tempat, dua kota. Saya beri contoh di salah satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala memilih empat negeri. Yang pertama, Tin wa zaitun. Tin maksudnya kota Madinah. Zaitun Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdas. Turi Sinin maksudnya Kufah. Bahadal Baladil Amin maksudnya Mekah. Itulah apa riwayat. Dan uh, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia di sebaik-baik bentuknya. Fi ahsani taqwim. Kata takwim itu berarti bentuk yang sesuai, bentuk yang baik, bentuk yang normal itu. Kalau misalnya tangan kita lebih panjang atau eh, kepala kita lebih apa eh, besar. Kita bagaimana itu di dunia. Kalau berat kita dan eh, badan kita sangat-sangat berat, kita tidak bisa berjalan. Semua anggota-anggota kita normal dengan bentuk normal. Dalam tubuh kita normal. Kalau darah kita bergerak-gerak, itulah normal. Kalau tidak normal, orang itu tidak bisa hidup di alam ini, alam nyata, alam dunia. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra begini, "Walaqad karramna bani Adam." Kami memuliakan Bani Adam, anak-anak Nabi Adam. Berarti kemuliaan itu tentang apa? Tentang wujudnya, penciptaannya, tentang rizkinya, tentang kehidupannya, tentang kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala menghormati wujud manusia. Karena itu saya pernah mendengar itu itulah tiba apa ya, riwayat kita manusia sebagai asraful makhlukat asraful paling mulia makhluk di alam nyata paling mulia makhluk itu maksudnya apa maksudnya orang yang berdosa orang yang bermaksiat juga jadi asraful bukan asraful makhlukat yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan manusia ini dan makhluk ini bisa mendapatkan satu derajat yang lebih tinggi dari malaikat Jibril. Di hadis Mi'raj itu pada waktu yang Rasulullah sama Jibril mau dekat kepada Tuhan Jabrail sudah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau derajatnya tinggi, silakan terus. Aku tidak bisa menemani engkau, ya Rasulullah. Itulah derajatnya satu manusia. Kul innama ana basharun. Aku sebagai basar, sebagai satu manusia. Tapi manusia yang paling tinggi di alam dunia, di alam nyata. Apakah boleh satu manusia mendapatkan apa kedudukan Rasulullah boleh? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi manusia. Itulah uswatun hasanah bagi manusia. Tapi sebahagian manusia pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya mungkin bermaksiat mungkin maksiat mungkin salah Allah subhanahu wa ta'ala apa memberi tempat rendah kepada mereka dan tempat itu lebih rendah dari binatang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka lebih rendah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Thumma radadnahu asfala safilin. Kecuali orang-orang yang amal iman dan amal salih. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kata mamnun itu ajrun ghair mamnun. Maksudnya senantiasa ada. Senantiasa pahala itu kepada orang yang beriman dan amal saleh tetap ada. Fama yukadzibuka ba'du biddi. Apa yang apa sudah menyebabkan manusia ini mendustakan apa hari pembalasan. Kata din itu mungkin maksudnya agama. Mungkin maksudnya hari pembalasan seperti maliki yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hari pembalasan. Dan terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala bukan satu wujud yang seadil-adil di hari pembalasan itu. Itulah hasilnya surat At-Tin dan semoga apa kita membaca surat At-Tin dan fadilah itu dan semua hasilnya yang ada di riwayat Rasulullah akan disampaikan kita dan di salah satu riwayat itulah riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini bahwa pada waktu yang selesai surat At-Tin dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa Allahu bi ahkamil hakim?" Rasulullah berfirman, "Bala wa ana ala zalika minas syahidin." Seterusnya, aku bersaksi ya Allah, aku juga mengetahui engkau ahkamul hakimin. Dan ada beberapa hal dan beberapa apa pelajaran dari surah-surah ini dari surah ini yang insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas insya Allah Afan dan sudah terlambat saya masuk di kelas dan semoga tafsir kita dan penjelasan kita dan ayat-ayat yang tadi kita sudah membahas diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, eh, Afan, eh, majlis kita selesai. ada pertanyaan tentang surat at atau tidak. Hmm. Nah, syukran kasiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz. Alhamdulillah hari ini Al-Fadil Ustaz ada menceritakan tentang fadilatnya uh, membaca surat at dan sedikit syarahan dan tafsiran berkenaan dengan surat at Jadi selanjutnya adalah sesi soal jawab. Jadi teman-teman yang mempunyai soal, uh, soalan boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh tafadhal mashkura. Okey silakan. Ah, uh, Ustaz, ada soalan di ruang message dari Tuan Zainal Ali. Soalan beliau adalah seperti berikut. Salam Ustaz. Ada tak awal, uh, mungkin maksudnya dia takwil. Ada takwil tentang ayat watin wa zaitun. uh, yang salah satu takwilannya adalah bermaksud Hasan dan Husin. Adakah ini benar ataupun tidak, Afwan Syed? Benar. Ada tentang tanya apa tafsirnya? Tafsirnya yang sudah jelaskan saya orang uh, ya. eh, saya apa empat atau lima tafsir untuk surat Atin. Tetapi takwilnya juga ada. Misalnya takwilnya Hasan Hussein atau Amirul Mukminin atau Fatimah hmm. ada di sebagian takwilnya bukan tafsir itu. Berarti mungkin itu takwilnya berarti batin kan lahir. Dan kalau kita akan membahas tentang takwil itu, takwil itu ya, apa eh, tidak jelas bagi kita. Berarti itulah batin dan bukan tafsir. Sudah selesai. Tapi batinnya ada di sebahagian apa riwayat eh, watini wa zaitun maksudnya apa Hasan dan Hussein anak-anak Rasulullah cucu-cucu Rasulullah dan eh, waktu di sini maksudnya apa anak Rasulullah Sayyidina Ali apakah kita ben, boleh menafsirkan apa ayat-ayat itu dengan nama-nama itu tidak. Itulah takwil, berarti batin saja. Batin itu uh, apa dari orang eh, orang-orang maksum, orang-orang suci saja, bukan dari kita. Tafsir itu ulama seorang ulama yang uh, apa berusaha di ilmu tafsir bisa mengeluarkan tafsir Al-Quran dari riwayat-riwayat uh, dari ayat-ayat dari sebahagian asbabun nuzul tafsirnya begitu. Tapi takwil itu membutuhkan riwayat khusus. Mungkin itu benar, mungkin. Ada di riwayat-riwayat kita takwil tersebut. Baik, sekian kasiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawaban yang jawapan kepada soalan yang diberikan oleh Tuan Zainal Ali tadi. Jadi teman-teman lain ada soalan lagi boleh ajukan kepada Afalil Ustaz silakan. Assalamualaikum. Uh, saya nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz cakap uh, surah Atin ni uh, untuk kesehatan apa afiat dengan yakin. Maksudnya afiat tu untuk kesehatan ke atau apa? Um, kalau amalan untuk kesehatan uh, surah ini boleh dibaca bila uh, waktu waktu sebaiknya dibaca bila maksudnya kapan Ustaz uh, bisa baca doa ini untuk kesehatan oke okay, terima kasih thank you sama-sama makasih dari persoalan ini pertanyaan ini uh, Allah subhanahu wa ta'ala di surah ini perfilman tentang dua hal. Hal yang pertama, pertama yang berkata, tentang persoalan itu yang masalah yakin yang uh, sebenarnya وديكون وعلى بلده لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين عدد الرواية riwayat apa kita yang sudah baca oleh saya tentang surat Tatin. Surah ini menambah yakin kita di dunia. Berarti yakin itu artinya apa? Kita yakin. Yakin itu berarti akan terjadi. Kita yakin satu masalah akan terjadi. Misalnya kita yakin tentang hari akhirat. Yakin berarti akan datang hari akhirat. Yakin itu maksudnya keterangan hati kita tenang akan terjadi hari akhirat. Kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kita, kepada orang yang iman dan amal soleh. Kita yakin. Itulah keyakinan. Uh, ah, Afan. Insya Allah nanti saya akan menjelaskan di ruang WhatsApp. Insya Afan. Ada. Terima kasih eh, Ustaz. Afan, insya Allah saya akan menambah di WA, insya Allah penjelasan dia tentang yakin. Insya Allah. Uh, ah, syukran kasiran diucapkan kepada Al-Fatih Ustaz dan juga terima kasih kepada Puan Mahani mengajukan soalan. Eh, teman teman uh, lain ada soalan lagi? Soalan nanti kalau Pak uh, Ustaz uh, Faizal, insyaAllah nanti kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang lain, insyaAllah di grup WA, insyaAllah. Ah, baik-baik Ustaz. Uh, pandangkan Al-Fadil Ustaz pun sekarang ada di Al-Madinah, Madinah Al-Munawarah. Jadi banyak program yang ada di sana. Jadi insyaAllah kita pun mengharapkan doa daripada uh, ah, Al-Fadil Ustaz untuk doakan kita di sana nanti. Uh, terima kasih banyak Ustaz. Uh, Jadi uh, kelas kita sampai di sini saja untuk uh, minggu ini dan hari ini. Jadi uh, insyaAllah. Ustaz Ustaz Faizal saya harus keluar dari kelas. Baik-baik Ustaz. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Al-Fadil Ustaz, uh, sekarang ni sedang menunaikan haji di uh, tanah Arab dan sekarang ni beliau berada di Madinah. Mungkin uh, apa ni terdapat berbagai apa ni program yang perlu harus beliau lakukan. Jadi beliau terpaksa keluar daripada kelas kita untuk malam ini. Jadi uh, <clears throat> kelas kita pun berakhir uh, untuk malam ini. Jadi kita <clears throat> akhiri kelas kita dengan bacaan uh, doa Imam Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Jadi kita ucapkan terima kasih sekali terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz Syekh Ali Rabbani begitu juga kepada teman-teman semua yang meluangkan masa untuk mengikuti kelas pengajian ulum tafsir pada minggu ini. <clears throat> Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan di waktu yang sama, di hari dan waktu yang sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.